السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Allah memberikan taufiknya. Sehingga kita memilih kebenaran tersebut. Andai bukan karena hidayah Allah. Tidak mungkin kita berada di atas petunjuknya. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi.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 Gitu. Kalau antum capek bisa bersandar. Kayaknya nggak sampai setengah 12 cuma. Yang jelas sampai capek Ustaz. Jam berapa capek kita berhenti di sana insya Allah. Baik, hari ini tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah. Nah, Masya Allah, anak kepingin tanya, khususnya sama panitia mau tanya. Antum. Nah, berapa tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia? Dua puluh berapa? 27 Masya Allah Anak kasih hadiah untuk Masya Allah Fadal Alhamdulillah Kalau paninya tahu yang lain tahu Insya Allah ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam Setelah berjuang Menyampaikan agama Allah ini mengibarkan bendera la ilaha illallah membawa lentera tauhid menerangi dunia ini setelah 23 tahun beliau berjuang. Akhirnya Allah mencabut nyawa beliau. Allah sudah memberikan tahu kepada beliau bahwa semuanya bakal mati. Allah mengatakan innaka mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati dan semuanya bakal mati. Maka itu informasi tentang datangnya atau dekatnya ajal Rasulullah SAW. Tahun ini, tahun 1438 Hijriah. Sebagai pertanda umat Islam telah ditinggal oleh nabinya selama 1427 tahun. Tapi Alhamdulillah Islam masih tegak. Sampai hari ini di berbagai penjuru dunia kita masih mendengarkan orang-orang yang bertahlil mengatakan la ilaha illallah. Kita masih mendengarkan suara azan bersaut-sautan membesarkan nama Allah Jalla Jalla. Tapi ingat tidak ada jaminan Islam itu akan tetap ada di Jambi ini. Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin masjid ini akan terus menjadi masjid? Tidak Sebagian negeri yang dahulunya disesakin oleh umat Islam. Masjid-masjidnya berkurang satu persatu. Sebagian dijadikan perkantoran. Sebagian dijual. Na'udzubillah. Antum melihat timur-timur. Tinggal berapa masjid yang tersisa di sana? Kemana sekolah-sekolah Islam? Hilang. Nggak ada jaminan. Buat Islam di Indonesia ini akan tetap ada nggak ada. Tapi Allah menjamin Islam itu akan tetap ada sampai kapan? Sampai kiamat Akan tetap ada. Tapi di negeri kita tidak ada. Maka kita umat Islam harus sadar. Apa yang terjadi di Timor Timur bisa terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi di Andalusia, yang terjadi di Spanyol bisa terjadi di tempat ini. Apa yang terjadi di Palestina mungkin terjadi di negeri Apabila kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kembali kepada agama Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Hari ini satu Muharram. Tapi sudah disebutkan bahwasanya ada amalan-amalan sunnah di bulan Muharram yang sebagian umat Islam belum peduli dengan amalan sunnah ini. Di antara amalan bulan Muharram apa? Puasa. Tanggal 9, tanggal 10. Dan puasa sepanjang bulan Muharram. Rasul saw menjelaskan bahwasanya sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan itu puasa sunnah di bulan Muharram. Maka coba kita bertanya nanti tanggal 1 habisnya Muharram apa? Untuk Masya Allah Kayaknya hadiahnya buat yang di belakang antum tuh yang jawab Nah, ini betul. Habis di Muharram Sofar. Nanti bulan Sofar coba tanya, berapa hari aku puasa dari bulan Muharram? Kita perlu ada evaluasi. Jangan sampai kita merasa sudah baik, tapi ternyata belum baik. Yang udah sholat selama 50 tahun, 60 tahun, perlu dia bertanya. Kira-kira sholatku ini diterima nggak? Jangan-jangan tidak ada guna dari sholat. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih. Inna rajula la yusalli salat sittina sana walam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Muslim berarti ini. 60 tahun sholat walam tuqbal lahu salat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun tidak Kita perlu bertanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang orang tersebut. Yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wala yutimu ruku'ahu. Salatnya asal salat. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting sholat. Ini banyak di antara kita. Ungkapan yang penting sholat daripada nggak sholat. Yang nggak sholat sudah nggak usah dibicarakan. Allah berbicara dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang sholat. Allah katakan, Fawailul lil musalli. Celaka orang yang sholat. Jamaah, maaf, itu ibu-ibu pada berdiri di belakang Kayaknya yang laki bisa maju ke depan jemaah. Di, di atas sudah nggak ada tempat. Masih ada kan? Hah? Baik, merapat jemaah. Tuhan itu juga merapat jemaah. Merapat ke dalam. Jangan bakhil, tentu masih banyak yang berdiri di situ. <laughs> Baik, yang sebelah sini kok nggak bergerak, sebelah sini antum depannya itu masih kosong. Panitia maju ke depan lagi. Nah, Ya, di sebelah kiri ini masih ada tempat kosong nih, bisa diisi. Yang di luar. Ibu-ibu juga merapat ibu-ibu. Sudah nggak bisa merapat lagi. Ya? Kita ini kadang kadangkala bakhil, pelit sama teman kita. Suruh siapa mereka telat. So. Masa anong udah dapat tempat enak kayak gini suruh pindah. Itu kita Allahu Akbar. Kita ini saudara jemaah. Masya Allah. Insya Allah cuma 2 jam, 3 jam. Insya Allah antum pulang pijet nanti. nggak apa-apa. Kita kadang kala eh, kaki kita kegencet. ngapa apa-apa. Bismillah. Baik. Allah berfirman tentang orang-orang yang sholat. Orang ini sholat, bukan nggak sholat. Fawailul lil musalli. Celaka mereka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat, tapi lalai sholatnya. Sholat duhur udah dekat waktu asar. Sholat maghrib udah dekat waktu isya. Asar mau matahari terbenam. Sholat. Celaka kau dengan sholat. Alladzina hum yura'un, salat tapi ria. Panitia, di atas ada tempat nggak? Tahu Ibu-ibu diarahkannya supaya tidak terlalu dekat sama bapak-bapak. Nah, diatur di sana. masih kosong ibu-ibu? Penuh. Oke, mungkin yang bapak-bapak yang di sebelah kanan ini, yang di belakang ya, itu bisa ke kiri. Biar yang kanan buat ibu-ibu. Bapak-bapak yang situ bisa ke arah kiri. Masih ada tempat di sebelah kiri? Iya, disuruh ke kiri sana. Nah, ya bapak-bapaknya suruh sebelah situ biar Akhwatnya nggak campur sama yang laki itu diarahkan. Masya Allah. merapat di ibu minta tolong merapat. Makanya nggak mulai-mulai kejar kita jemaah. Ngatur barisan dulu gitu. Bapak-bapak yang sebelah sini masih bisa merapat? bisa panitia malah lah ke depan Masya Allah oh, iya Ya yang sebelah sini Insya Allah masih bisa lagi Masya Allah Baik. Sambil yang belum dapat tempat cari tempat, ibu-ibu mohon jangan terlalu dekat sama bapak-bapaknya. Kalau ada sikar dikasih batasan ya. Ibu-ibunya biar sebaik-baiknya sok lelaki itu yang paling depan. Sebaik-baiknya sok perempuan itu yang paling belakang. Jadi kalau ibu-ibunya dekat sama bapak-bapak itu soft paling jelek maka berusaha untuk cari yang jauh. Saya mohon panitia di belakang diatur ya. Nah, antum sabar dulu jemaah, supaya panitianya menyelesaikan Baik, ibu-ibu yang di atas kalau masih bisa merapat merapat ke depan jangan sedikit-sedikit. Panitianya kalau ngurusin ibu-ibu itu kewalahan. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah. Antum maju-maju ke depan Nah, Baik. Hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah permasalahan yang cukup berat buat kita sebenarnya. Apa tema kita hari ini? Antum? Akan kubawa ke rumahku surga. Betul jemaah. Soalnya kayaknya dia yang kasih hadiah, apa akan ku bawa surga ke rumah. Bisa antum bawa surga ke rumah. Masya Allah. Ada orang Ustaz bilang surga Ustaz. Anak kepingin punya mobil sampai sekarang belum punya-punya Ustaz. Ada orang yang sampai mati belum bisa bawa mobil ke rumahnya. Ada. Tapi untuk surga Allah subhanahu wa ta'ala semuanya insya Allah bisa membawa. Tapi berat Pernah suatu hari seorang sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat ini termasuk pecinta kuda. Dia serang banget sama kuda. Maka dia bertanya kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, Afil jannati khair? Wahai Rasul SAW, di surga itu ada enggak kuda? Kita tahu ayat-ayat umum yang mengatakan wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Di surga itu ada segala sesuatu yang disukai sama jiwa. Yang menyujukkan pandangan mata. Oh, semuanya ada di surga. Tapi ini sahabat karena cintanya kepada kuda, dia tanya sama Rasulullah SAW. Afil jannati Siapa yang tahu jawaban Rasulullah SAW kasih hadiah? hadiahnya hari ini kaos ya nggak apa-apa nah fokus seseorang akan bersama orang yang dicintainya iya fokus jawabannya hampir benar Tapi siapa yang mau jawab? Yang benar sekarang jamaah. Nah, pertanyaannya, apakah di surga ada kuda? Ada. Ada enggak? Ah, nah, Allah. Ya Jawabannya gampang, jemaah. Ya, Cuma pertanyaan selanjutnya, kudanya dari apa? Sampai mau jawab. Kita ini subhanallah jemaah. Ya, Kalau untuk urusan dunia kita mau yang detail. Kita kepingin punya mobil, mobil mobilnya itu merek ini ya, tahun sekian. Kita kepingin. Kenapa kita nggak mungkin seperti itu di surga Allah Subhanahu seperti apa sih yang kita harap Kata Rasul SAW, Na'am, laka khairun, ida ke jannah. Kalau kau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yakutatin, wa fi hamra. Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang diciptakan oleh Allah dari permata. Permata merah dalam sebuah riwayat lahu janahan memiliki dua sayap fahumil ta'alih engkau akan dibawa di atas kuda itu thumma yatiru bika haitsu syi'ta kemudian kau akan dibawa terbang kemanapun kau ber, engkau ingin Allahu akbar Ketika kita berbicara tentang membawa surga ke dalam rumah kita, kita berbicara tentang kuda dengan sayap yang tercipta dari permata. Kan Kita berbicara tentang rumah-rumah yang tercipta dari mutiara. Kita berbicara tentang sungai-sungai yang mengalir dari rumah-rumah yang di Kita berbicara tentang sebuah keabadian. Tentang sesuatu yang tidak ada ujungnya. Yang Allah katakan wa antum fiha khalidun. Kalian akan kekal abadi selama-lamanya berada di sana. Kalau kesenangan di dunia akan hilang dan sirna. Sebagian di antara kita bisa menghadirkan rumah mewah untuk keluarganya. Sebagian bisa membawa mobil mewah untuk keluarga. Setiap anaknya dibelikan mobil. Bisa dia lakukan itu. Tapi semua itu ada jangka waktu. Akan datang suatu masa yang anak-anak tidak akan dapat lagi menikmati rumah tersebut. Mobil pun juga tidak bisa dinaiki. Akan datang satu masa. Sedangkan surga Allah SWT wa antum fiha khalidun, antum tekam. Untuk yang dunia, untuk menghadirkan mobil, untuk memiliki rumah, sebagian orang itu kerja di Jawa, merantau. Setahun sekali pulang membawa sebagian hartanya. Kalau untuk dunia, untuk rumah, engkau rela bercapek-capek. Engkau rela meninggalkan keluargamu. Kenapa untuk surga engkau tidak rela melakukan hal itu? Maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah sudah kita datangkan surga ke rumah kita? Ma'asyil ikhwa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Enggak disukai oleh jiwa. Mau masuk surga kepingin, tapi ternyata pagar yang mengelilingi surga itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan nafsu kita. Wa huffatin nar huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka, maka neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang syahwat kita suka. Maka nggak perlu disuruh orang tuh datang ke neraka. Antum bayangkan, orang umpamanya ke tempat maksiat bayar, bayar mau dia. Berapapun anak bahaya. Tapi ke rumah Allah Ketika dikumandangkan azan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, antum melihat berapa orang yang bergerak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Gratis. Satu langkah diangkat derajatmu. Satu langkah dihapuskan dosa. Satu langkah mendapatkan satu amal kebajikan. Kau masuk ke masjid, kau duduk nunggu nih, kita nih nunggu sholat duhur di masjid, itu malaikat-malaikat mendoakan kita. Tapi ternyata tidak sedikit orang-orang yang tidak menyukai. Tapi kalau lihat kita acara konser, musik, dangdut atau apa, bayar penuh. Bayar. Itulah kondisi jiwa kita terhadap surga dan neraka. Oleh karena itu, tak kala Allah menyelesaikan penciptaan surga dan neraka, Allah nyuruh Jibril. Jibril kau lihat, ya? kau tengok tuh surga. Setelah Jibril melihat surga, dia balik menuju Allah SWT mengatakan, Ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengarkan tentang surga kecuali dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Segala sesuatu ada di sana. Lalu dikirim Jibril untuk melihat surga. Oh lihat lagi surga. Ternyata surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sangat tidak disukai oleh jiwa. Apa kata Jibril? Ya Allah, aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Karena orang mau masuk surga itu harus perang dengan jiwanya. Harus perang sama dirinya. Lalu disuruh melihat neraka. Jibril. Dilihat neraka. Kata Jibril. Insya Allah ya Allah. Tidak ada satupun hambamu yang tahu tentang neraka. Niscaya dia tidak akan masuk neraka. Karena siksanya yang begitu berat di dalam api neraka. Lalu Jibril disuruh melihat kembali setelah neraka dikelilingi dengan syahwat. Kata Jibril, aku takut semua hambamu masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi kajian kita tentang membawa neraka ke dalam rumah ini membutuhkan kesiapan kita, kesiapan mental, kesiapan iman, kesiapan ilmu. Kalau kita siap membawa itu surga ke rumah kita. Orang tua tidak ingin senang sendirian. Bayangkan kalau orang tua dengar anaknya masuk penjara. Padahal orang tua ini kaya raya. Tapi anaknya di penjara, yang satu di rumah sakit, susah hidup di Maka harapan kita bagaimana kita membawa istri dan anak-anak kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bapaknya yang masuk surga, Bukan cuma ibunya yang masuk surga, tapi semua bersama anak-anak. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang malaikat-malaikat pemikul arsh. Malaikat-malaikat pemanggul arsh. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat yang memanggul arsh? Masya Allah. Itu yang udah jawab. Berapa? Empat. Dari mana antum tahu? Kirim ke belakang tuan. Nah, pada hari kiamat yang akan memanggul arus Allah berapa? Tujuh 70 ribu. Masya Allah. Ya, hampir benar. Hampir, tapi salah. Jangan. Mana jawab antum? Delapan. Masya Allah. Allah menceritakan tentang malaikat yang memanggul arus Allah. Jumlah mereka empat dalam riwayat yang sahih nanti pada hari kiamat akan delapan yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Udzina li an uhadditha." Diizinkan aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat yang memanggul arsy. Dari kupingnya nih dari telinganya sampai ke pundaknya masih ratus sab'amiyasan. Perjalanan onta 700 tahun. Entah mengelilingi dunia berapa kali. Besarnya malaikat yang memanggil arsh. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsh di surat Ghafir ayat 7 8 9. Malaikat-malaikat yang memanggul arsh waman haulahu dan yang ada di sekitar arsh apa kerjaan mereka yusabbihuna bihamdi rabbih. Mereka bertasbih memuji dan memuja Allah jalla jalaluhu wa yu'minuna bihi. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka kerjanya memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Itu malaikat-malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Ini tawasul dengan sifat Allah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faghfir Lalu dia mengatakan, ampunilah ya Allah. Lilladzina tabu wattaba'u sabila qatihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mengikuti jalanmu. Selamatkan mereka dari api neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adninin lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka kepada surga Aden. Yang engkau janji kepada mereka, masukkan mereka ya Allah. Tapi lihat, doa malaikat ini bukan cuma orang yang taubat. Tapi mereka juga meminta buat keluarganya. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa Ya Allah, masukkan bersama mereka siapa semua yang baik dari orang tua mereka dari anak keturunan mereka dan dari pasangan-pasangan hidup mereka. Itu doa malaikat. Karena antum bisa bayangkan, antum senang sendiri tapi anaknya tersiksa. Orang tua tak kalah anaknya sakit jadi sakit itu orang tua. ka antal azizul Ini doa malaikat memohonkan bagi orang-orang yang beriman agar masuk surga bersama bapaknya, ibunya, anak keturunannya dan bersama istri-istri mereka. Sa'id bin Jubair bercerita bahwa nanti di surga ketika orang-orang ini masuk surga ada sebagian di antara mereka yang kehilangan keluarganya. Ya Allah, mana orang tuaku? Maka dikatakan kepada orang ini, amalan orang tuamu nggak sebanding dengan amalanmu. Maka nggak bisa satu derajat di surga. Jadi mungkin si anak berada di derajat yang tinggi, bapaknya berada di derajat yang di bawah. Apa kata orang? Ya Allah, ini kuntu liwa walahum. Aku dulu selama beramal itu buat aku sama buat orang tua. Maka aku minta mereka dikumpulkan bersama aku. Allah kumpulkan dia. Terus bagaimana cara kita mendatangkan surga ke rumah? Cara yang pertama, niat. Niat ya. Tidak semua di antara kita bisa bersedekah. Tidak semua orang Islam bisa berhaji. Tidak semua orang Islam bisa umroh karena keterbatasan, tapi semuanya bisa niat. Karena niat ini amalan hati. Innamal a'malu bin niat. Amal itu semua tergantung niatnya. Maka kita niatkan untuk membawa surga ke rumah kita. Bagaimana cara seorang lelaki membawa surga ke rumahnya? Niat nikahnya itu untuk apa? Coba kita berpikir, kita membina rumah tangga ini untuk apa? Sebagian di antara kita nikah itu karena terpaksa. Nah, Nauzubillah min Apalagi dengan kehidupan model sekarang. Tidak sedikit orang yang menikah karena ya Allah itu kesian anak dua daripada berbuat dosa terus kawinin aja. Jadi ini orang udah berbuat dosa terus. Seorang pemudi dengan pemuda keluar rumah bareng. Masya Allah jalan-jalan bareng, sekamar bareng. Akhirnya orang tua mengawinkan karena apa? Supaya tidak berbuat dosa terus. Si anak tidak pernah mikir. Memang dari dulu kepingin dia kawin. Mau kawin karena apa? Karena nafsu kebanyakan. Sebagian menikah karena sudah hamil. Dikawinkan kenapa? Karena sudah hamil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan salatun hakun Allahi Ada tiga orang yang Allah menjamin akan menanggung hidup mereka. Sebagian antum berpikir Ustaz, anak belum punya duit mau kawin Ustaz. Di Jambi berapa pasaran jemaah? Berapa pasaran di Jambi? Masya Allah, mana yang orang Jambi ini? Nah, berapa pasaran di Jambi? Berapa? Enggak mahal itu. Sekitar 10 juta. Allahu Akbar. Mahal cuma. Nah, kalau enggak mahal itu 100 ribu, 100 ribu. Mahal 10 juta. Tapi mau gimana? Sebagian orang mengatakan, Ustaz, aku enggak mampu, Ustaz. Niatnya kau perbaiki. Ketika kau punya niat, Allah berjanji ada tiga orang yang Allah menjamin membantu mereka. Salah satu hakun Allahi aunuhum. Salah satunya yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatib, seorang muda yang ingin membebaskan dirinya dan yang ketiga wanati yuridul afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Kenapa kau nikah? Anak ingin menjaga kehormatan diri. Anak ingin memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Anak ingin memperbanyak umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, nih niatnya benar nih. Silahkan kau nikah. Dan kita para orang tua kawinkan tuh. Kalau sudah lihat pulang niatnya benar, niatnya baik. nih. Allah katakan wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum إن yakunu fuqara yughnihimullah min minta Kalian kalian itu orang-orang yang gak punya istri, yang gak punya suami di antara kalian, dari budak-budak perempuan kalian, budak laki-lakinya, kawinkan mereka. Iya kunu fuqara. Kalau mereka fakir, jangan takut. Yughnihimullah Allah fadlih. Allah yang akan mencukup Allah yang akan mencukupi jemaah. Bukan orang tuanya. Kadang-kadang kita nikah, ini. Yang kedua, mencari, memilih surga. Untuk membawa surga ke rumah kita harus memilih. Gak sembarangan kita masukkan orang ke dalam rumah kita. Tidur bersama kita. Menjadi ibu buat anak-anak kita. Enggak. Kita disuruh memilih. Dalam kehidupan ini kita nggak bisa memilih lahir. Kadangkala antum lahir melihat bapaknya, uh bapak anak kok hitam ya. Ya mau gimana udah. Nggak bisa milih kan? Mati juga antum nggak bisa milih. Untuk nikah antum bisa milih. Ada kesempatan untuk milih dan pilih antum. Banyak ibu-ibu yang nyesel. saat anak ini dia ya, kayaknya neraka di rumah Ustaz. Tanya sama dia, itu suaminya pilihan ibu enggak? Ya dulu pilihan saya Ustaz, dulu. Sekarang saya nggak suka lagi sama dia. Nah, itu banyak yang menyesal setelah berjalan bertahun-tahun. Udah susah. Tapi kalau belum, antum bisa milih. Sekarang nih, yang belum menikah, bisa memilih. Yang udah nikah, usah. Yang udah punya istri bisa milih enggak? Insya Allah, bisa usah. Kan masih ada dua, tiga, empat. Insya Allah. Antum satu nggak bisa ngurusin dengan benar itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita, kau kalau ingin bawa surga itu, ingin selamat hidup itu, tuh tungkahul ali arba. Wanita dinikahin karena empat hal. Yang pertama karena kecantikannya. Banyak di antara kita yang menikahi wanita karena kecantikan. Kita kawin. Kenapa? Masya Allah. Dia nyusat paling cantik satu kampung. Bunga desa. Senang dia dapat bunga desa. Baik, nggak apa-apa. Yang kedua ada yang menikah karena kekayaannya. Tidak sedikit anak-anak yang susah hidupnya ya Allah Ustaz. Kapan anak bisa naik mobil Ustaz ya? Akhirnya dia menikah dengan janda. Kenapa janda? Apa Ustaz? Tapi kaya banyak duit. Maka hati-hati ibu-ibu kalau ada orang yang menikahin karena kekayaannya jangan diterima. Karena dia hanya menjadikan wanita itu sarana perantara aja untuk memuaskan ya nafsu dia. Yang ketiga, wanita dinikahin karena ya karena faktor keturunan. Anaknya gubernur Jambi, anaknya bupati, anaknya orang-orang masya Allah dia menikahi. Lalu Nabi menyebutkan yang keempat agama agama ini sering menjadi pilihan terakhir. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, din taribat Kalau kau ingin selamat hidupmu, ingin bawa surga ke rumahmu, kau cari yang agamanya baik. Selamat engkau surga. Masya Allah. Masya Allah. Memang kalau secara secara praktek orang kalau mau menikah itu jangan lihat agamanya dulu. Jangan lihat agamanya dulu. Ini sebagai ulama menjelaskan. Kalau mau lihat itu, lihat yang membuat kau suka sama dia. Cantik, oke okay, kau lihat. Cocok cantik, alhamdulillah cocok. Kemudian setelah dilihat umpamanya uh, fulus, ah, alhamdulillah fulus banyak. Dilihat agamanya jelek, nggak jadi. Nggak jadi. Tapi kalau antum melihat agamanya dulu, antum sudah cocok sama agamanya. Masya Allah ini anak pesantren bagus banget. Lalu antum melihat wajahnya, oh nggak cocok. Akhirnya antum meninggalkan wanita itu gara-gara wajahnya, padahal agamanya baik. Ya. Maka secara praktek kita lihat sesuatu yang membuat kita suka itu apa? Wajahnya oh, lihat dulu aja. Nanti baru terakhir agamanya. Tapi kadang kadangkala kita ini kalau bicara agama, Ustaz kan bisa diperbaiki agamanya Karena dia sudah cocok semua wajahnya, cocok sama hartanya tapi agamanya kurang, apa kata dia? Insya Allah masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah agamanya cocok, wajahnya nggak cocok, Ustaz. Kalau gini kan nggak bisa diperbaiki, Ustaz. Nah, maka jangan. Antum melihat ada sebuah cerita yang diceritakan dalam kitab judulnya Wahyul Qalam tentang Qubhun Jamil Buruk tapi indah. Para jamaah, kecantikan orang itu tambah tahun berkurang. Nggak bisa ditambah. Karena keriputnya kulit itu tidak bisa ditahan. Tapi kalau agama bisa ditambah. Buktinya dulu yang nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Tambah cantik dia. Agamanya. Dulu yang nggak pernah ngaji, belajar ngaji, bisa ngaji. Masya Allah. Maka antum lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan fadfar bidatidin ya. Selamat kau kalau cari yang agamanya baik. Kemudian nikahilah wanita yang subur dan pengasih. Ingat subur dan penyayang. Karena kalau subur nggak penyayang, kacau anak-anak kita. Ada wanita-wanita yang subur, masya Allah. Tiap tahun beranak. Dilihat hamil lagi, ya Allah hamil lagi. Sampai anaknya 10. Tapi karena ibu tidak penyayang, anak nggak diurusin. Tapi kalau ibu penyayang, anak 17 diurusin. Kalau ibu penyayang. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tazawajul wadud dan wadud. Kalian nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Antum jangan takut punya anak banyak. Orang dulu bapak-bapak kita tuh anaknya banyak-banyak nggak pernah takut besok memakan makan apa. Padahal kerjaannya susah. Nggak punya motor, nggak punya HP, nggak punya mobil, nggak punya, tapi hidup. Kita kadang kala mau punya anak tiga udah takut ya Allah biaya sekolah mahal Ustaz. Ya, bapak kita dulu biaya kita sekolah mahal. Tapi ternyata dia bisa memberikan kepada kita. Tazawwajul walud dan Karena apa kata Rasulullah SAW? Aku nanti pada hari kiamat akan banyak-banyakan umat. Maka ibu-ibu yang di masjid ini anak doakan. Paling tidak anaknya itu tujuh. Bol amin. Paling tidak jamaah. Nah, kalau antum yang ngaminkan insya Allah ibu-ibunya cepat beranak semuanya. Rasulullah SAW mengatakan al-wadud al Ya bagaimana kita mengetahui wanita yang penyayang? Sebelum menikah kita lihat nih ada wanita-wanita yang suka sama anak kecil. Ya masya Allah, jangan anak kecil sama kucing pun dia sayang. Ah ini nih penyayang nih. Tapi ada wanita-wanita kalau ada kucing ditendang. Eh, tolong. Oh, tanda-tanda nih. Ngelihat adiknya ada anak kecil, masya Allah. Kadang-kadang namanya anak kecil dengan apa? Ingus janunya. Bukan diambilin tisu, dia diusir. Kalau kita punya istri kayak gini nih, mungkin si ibu lagi main HP, anaknya satu di selokan, satu di mana, satu di mana, ibunya main HP dong. Payah tuh, Maka tuh milih. Milih ibu yang penyayang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memilih istri yang maharnya murah. Nah, beliau Alaihissalam mengatakan Inna min yumnil mar'ati taisira rahimiha wa taisira mahri. Termasuk dari barokahnya seorang wanita, maharnya sedikit, rahimnya gampang lahirnya. Itu barokah. Antum nggak perlu keluar duit banyak. Ada wanita-wanita yang harus sesar umpamanya. Berat. Tapi ada wanita yang barokah, masya Allah, rahimnya gampang melahirkan. Kemudian maharnya nggak mahal. Ada orang-orang di beberapa tempat, nggak tahu di Jambi ini dikatakan 10 juta ya. Di sebagian negeri Arab itu maharnya masih mahal. Ada yang mahalnya sampai ya sekitar 80 ribu real. Nggak banyak sih. Itu yang pertengahan katanya. Kira-kira 210 juta. Mahalnya. Gimana antum malam malam pengantin mikir itu bayarnya dari mana 210 juta. Masuk ke kamar melihat masih utang, istrinya masih utang. Boleh memang utang, boleh antum. Makanya kalau memang maharnya mahal dan antum harus nikah, bilang sama mertua. Maharnya kredit, Pak. Jadi ketika akad nikah disebutkan. Kan ada disebutkan nakdan, halan, bayar di tempat. Bayar di tempat, iya kalau 500 ribu bayar di tempat nggak apa-apa. Dengan mahar umpamanya 200 juta. Antum bilang, kobil tuh aku terima nikahnya, tapi bayarnya cicil. Tawar menawar nggak apa-apa. Bismillah. Tapi memang kalau maharnya mahal itu kadangkala kita hidup di rumah tangga itu jadi susah. Setiap melihat istri kurang taat, eh, aku keluar duit mahal ya. <laughs> Nggak nyaman udah. Udah nggak nyaman. Maka seperti itu. Kemudian, para suami nggak boleh makan maharnya. Nggak boleh kita makan duitnya istri itu nggak boleh kecuali si istri menghalalkan. Fa intibna lakum. Kalau mereka merasa nyaman memberikan sesuatu buat kalian nggak apa-apa. Tapi kalau tidak nggak boleh. Baik, itu berkaitan dengan wanita. Bagi ibu-ibu untuk mencari surga yang akan dibawa ke rumahnya nih. Kata Rasulullah SAW dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu kalau datang meminang putri kalian atau siapa saja yang menjadi tanggung jawab kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat, agama dan akhlaknya baik. Padahal seharusnya agama dan akhlak ini menyatu. Tapi realitanya ada orang yang hafalan Qur'annya banyak, tapi akhlaknya nggak benar. Ada. Maka lulusan pesantren bukan jaminan akhlaknya baik. Tapi ilmunya insya Allah iya. Kita perlu lihat. Sampai ada seorang akhwat dikasih tahu sama ibunya. Kata ibuku, nggak penting lulusan Timur Tengah. nggak penting lulusan Medina, lulusan Al-Azhar Mesir, lulusan Libya atau mana aja nggak, Yang penting mencari suami itu yang baik hati, berakhlak mulia dan menghormati wanita. Nah, itu yang dicari. Rasul SAW mengatakan apabila meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, kawin kenangan. Kalau tidak akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Anu kalau lihat sekarang banyaknya begal-begal, banyaknya pecandu narkoba, banyaknya anak-anak yang dipenjara. Tanya kemana bapak sama ibunya? Kok bisa anakmu kayak gini nih? Kok bisa dirinya kayak gini? Kadang kala tadi, ketika memilih, ada yang meminang orang yang baik hati ditolak. Karena miskin. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, inkana fina. Wahai Rasulullah, gimana? Iya, memang akhlaknya baik. Agamanya baik. Tapi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Mungkin kurang tinggi ada kan perempuan-perempuan kayaknya nggak pas kalau jalan sama anak. Karena terlalu pendek. Ada yang ditolakkan itu. Ada yang ditolak karena miskin. Kenapa? Ini jamaah. Ada seorang ustadz Allah yarhamu. Dia meninggal dunia. Dia cerita waktu di Medina, dia pernah melamar seorang wanita. Ditanya sama bakal calon mertuanya yang tidak jadi. Jadi bakal calon mertuanya yang tidak jadi. Ditanya, ente sekolah di mana? Di Medina. Ana masih mahasiswa belum kerja. Nanti kalau pulang mau kerja apa? Mungkin anak akan ngajar di pesantren. Oh. Digaji berapa? Ya mungkin tujuh ratus ribu. Oh, 700 ribu. Iya. Nanti kita tanyakan, ditolak. Coba yang datang nih, dokter. Ah, profesinya dokter. Oh, masya Allah, masya Allah. Kapan mau nikah? Langsung kapan mau nikah sama? Allah allah kebar. Tadi kalau antum apa kerjaannya? Ah, jualan herbal. Syom jualan herbal. Jadi ditolak antum nanti. Bagaimana cara mengetahui agama dan akhlak. Kalau agama mungkin kita bisa tanya ke imam masjid. Imam masjid itu tanya kita. Datang ke imam masjid. Pak Imam kenal sama Fulan. Iya. Yang rumahnya di sini. Iya kenal. Kenapa? Dia minta anak-anak Pak Imam. Bagaimana anak itu? Masya Allah anak itu. Masya Allah anak itu. Anak biasanya kalau naik khutbah Jumat itu dia mesti terakhir yang datang. Nah, udah ketahuan nih, agamanya udah nggak masuk nih. Iya. Nah, ini mungkin ada pengumuman dari panitia. Baik, Pak. Eh, untuk mobil Panther BH 1194 AG, Panther hitam BH 1194 AG, dan Toyota Rush BH 1287 AS menghalangi rumah orang yang penghuninya ingin keluar. Sekali lagi BH 1194 AG untuk Panther warna hitam, BH 1287 AS Toyota Atlas. Di mohon koordinasi dengan panitia. Barakallahu fikum. Baik, jamaah antum masih belum bisa maju lagi jamaah. Kayaknya bisa jamaah. Coba antum maju lagi jamaah. Antum nggak kasihan tuh yang kepanasan, antum lihat di belakang. Allah. Maju sedikit aja, maju maju. Baik, yang di sini bisa maju-maju. Biasanya tadi itu baru baru maju sedikit udah full. Tapi sekarang insya Allah kalau hatinya luas, itu luas depannya jangan. Coba lihat antum, masya Allah. kita lanjutkan sambil menunggu. Antum silahkan cari tempat jamaah. Untuk mengetahui akhlak seseorang di mana? Di masjid? Enggak. Di majelis ilmu? Enggak. Di atas mimbar tidak. Karena orang kalau di tempat baik, dia akan jadi baik memang. Kalau antum tanya, antum kenal sama fulan, kenal di mana? Di majelis ilmu. Oh, berarti agamanya baik. Akhlaknya tanya di tempat kerjanya. Tanya sama sahib-sahibnya. Gimana fulan di tempat kerjanya? Fulan ini masya Allah, sholatnya bagus. Cuma satu penyakitnya dia. Apa? Bakhil banget bakhil. Ada ibu-ibu lebih suka suami yang sholatnya baik tapi bakhil atau suami yang sholatnya baik tapi nggak bakhil. Ya nggak bakhil lah tentunya. Ketika kita tahu bakhil ya udah akarnya berarti buruk. Atau fulan fulan afwan ya anak nggak mau riba tapi karena engkau tanya ini riba yang diperbolehkan itu salah satunya adalah kalau ada orang tanya tentang fulan karena mau dinikahkan. Maka kita boleh membongkar aibnya. Fulan ini punya utang sama anak, udah dua tahun nggak bayar-bayar. Ini akhlak buruk sudah Akhlak buruk. Kenapa kita katakan akhlak buruk? Nabi Alaihissalam mengatakan ahsanukum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Itu tuh, ini termasuk standar mengetahui akhlak seseorang dengan utang. Dan antum kalau lihat teman-teman buruk, antum kalau nggak suka sama temennya, hanya kalau teman ini bikin ribut terus, utangin duit dia, kasih duit. Kau oh, nggak butuh duit, butuh kata dia. Berapa? Satu juta, nah, satu juta. Insya Allah nggak pernah ketemu antum lagi. Kalau ketemu antum, kajian nih, kelihatan antum dia cari pintu lain. Orang di situ kita lihat tuh, baiknya orang. Tapi orang yang baik ketika bayar utang tepat waktu, nggak bisa bayar dia datang Minta maaf, anak belum bisa bayar. Maka ibu-ibu kalau mencari pasangan hidup buat anaknya, carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Dan kita jemaah yang sudah ngaji, yang sudah sering ke masjid, tolong akhlaknya diperbaiki. Kita hanya ini udah bener nggak akhlaknya? Jangan cuma ibadahnya yang benar, tapi akhlaknya belum benar. Kemudian agar kita bisa membawa rumah ke surga saat walimah. Kita perlu memikir Banyak di antara kita yang mengadakan walimah-walimah penuh dengan dosa. Walimahnya nggak benar. Yang campur laki sama perempuan, yang kadang kala ada ngundang penyanyi dangdut, ada ngundang penyanyi tari ular macem-macem. Walimah. Engkau itu tertulis di depan mohon doa restu. Doa restunya siapa yang kau minta? Bukankah kita ingin restu Allah buat anak kita? Maka usahakan ketika walimah kita tanya nih. Tradisi-tradisi yang ada boleh. Selama tidak berseberangan dengan syariat. Boleh. Islam itu tidak anti tradisi. Tidak. Tapi tradisi yang berseberangan dengan syariat. Maka yang didahulukan adalah syariat. Walaupun ini tradisi puluhan tahun, ribuan tahun, kalau itu bertentangan dengan syariat kita nggak ikutin. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat ya fabel. Umpamanya tradisinya orang nih kalau menikah sembelih kerbau, enggak apa-apa sembelih kerbau. Untuk untuk orang-orang yang datang itu daging kerbau. Kalau di masa Rasulullah SAW apa? Kambing umpamanya. Di sini kerbau. Atau di sini mau pakai ayam, tafadhol. Kalau memang itu yang dimiliki. Tapi banyak tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat yang kita lakukan. Yang kita nggak mau tanya sebagai muslim, apakah Nabi Muhammad SAW menyuruh? Bagaimana sih walimahnya Rasul SAW? Bagaimana sih ketika nikah yang namanya Fatimah binti Muhammadin alaihi salatu wassalam? Dan orang-orang kaya biasanya nih, kalau ngadakan walimah, yang diundang itu juga orang kaya. Apa kata Rasul SAW tentang walimah nih? syarut ta'am. Ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumnawaha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Walimah yang kayak apa? Ketika yang diundang itu orang-orang kaya. Orang kaya ini jamaah. Udah biasa makan enak. Udah biasa makan guli, makan kam, Udah biasa Orang-orang miskin malah nggak diundang. Antum lihat orang kaya kalau makan. Pernah melihat restoran yang bayar bayar sekian boleh makan sepuasnya. Pernah lihat kan? Apa namanya itu? Restoran bebas gitu ya. Bayar 100 ribu makan saya. Kenapa restoran itu nggak pernah bangkrut? Kenapa? Karena yang makan orang kaya. Makanya sedikit-sedikit coba antum panggil tukang bangunan 20 orang antum bayarin. Insya Allah besok tutup tuh. Betul. Orang kaya ini makan sedikit, makan sini, makan. Tapi orang miskin ketika melihat, masya Allah, ketemu daging ini kalau kurban dong. Sebagian orang coba. Makanya kalau mau cari barokah, undang tuh orang-orang miskin. Ke kita, datang. Dan lihat kalau orang miskin makan, masya Allah bersih ya pak. Bahkan dia datang, maaf mau dicuci di mana piringnya? Karena dia merasa nggak biasa dia seperti itu. Bahkan besok dia akan cerita, pekan depan dia akan cerita. Kalau orang kaya lupa. Karena yang disuguhkan di walimah itu udah biasa dia. Maka tolong di walimahnya kita lihat, undang orang-orang yang miskin. Tukang becak depan rumah kita datengin semua. Suruh duduk, duduk sama, sama orang-orang kaya. Iya, duduk sama orang kaya. Dan walimah ini jamaah tidak harus sesuatu yang mewah. Walimah itu boleh tujuh hari boleh, boleh. Antum mau walimah tiga hari boleh. Jadi nggak perlu bikin acara khusus enggak. Antum umpamanya nikah nih kemarin nikah malam ini mau walimah datang ke masjid sini Pak nanti habis isya semuanya diharap ke rumah Wali makhluk. Nih, besok kita cari masjid lain. Ngomong Pak, nanti habis isya semua diharap ke rumah. Walimah lagi boleh. Maka kita diperbolehkan wali walimah seperti itu. Dan kalau antum nggak punya duit, biasanya ada yang tukang dorong-dorong, yang jual sate, jual bakso. Antum habis sholat isya, jamaah masjid, nih hari ini walimahnya anak makan bakso. Gak apa-apa kita banyak memberatkan diri sendiri. Islam itu mudah, kita memberatkan. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak kawin-kawin anak kita. Karena banyak harus-harus kayak gitu. Ini itu yang penting syarat rukunnya lengkap, bismillah. Maka tolong diperhatikan banyak yang kita lihat di masyarakat kita itu pergaulan bebas, orang-orang tertunda pernikahannya gara-gara yang seperti itu. Kita harus memudahkan jalan Kemudian bagaimana memulai perjalanan hidup setelah menikah? Setelah kita memilih, udah dapat, udah pas, kita walima, boleh acara acara khidbat nikahnya, pelamarannya sampai walimahnya sesuai dengan keridoan Allah Subhanahu wa taala kita hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbain nikah. Belum pernah dilihat dua pasangan yang memadu kasih seperti mereka yang sudah menikah. Kenapa? Karena ini halal. Tapi ternyata ketika berhubungan di yang halal, setannya kuat untuk memisahkan. Tapi sebelum menikah, subhanallah. Itu lengket kayak perangku. Ini kejadian nyata jangan. Anak pernah ngisi ceramah di di Kendal atau daerah dekat sana. Makan malam, cerita yang punya rumah Ustaz, saya punya keponakan. Itu pacaran kalau nggak salah 6-5 tahun. 5 hari menikah cerai lima hari menikah. Kata dia, kita ini besan masih di rumah sana. Belum pada pulang. Udah cerai. Kenapa? Setan tadi. Ketika pacaran yang dilihat semua kelebihan. Calonku itu seperti ini. Oh, semua kelebihan. Ketika sudah menikah, nampak hakikat dirinya. Maka bagaimana kita memulai kehidupan ini? Kalau awalnya sudah benar, insya Allah akhirnya benar mudah-mudahan. Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tentram condong kepada Sakinah ini diterjemahkan oleh sebagian ulama dengan makna cocok. Jadi kadang-kadang kita ini ngelihat calon itu dari jauh apa ada istilah udah ngeretek apa tuh jawab? Apa? Chemistry. Apaan chemistry? <laughs> Jadi dia itu aduh pas banget kayaknya. Nah, lalu minta ditolak. Ya Allah. Putus asa kan yang kala kita. Nah, dia udah kalau kita udah pas tapi ditolak berarti bukan jodoh kita. Kita cari yang lain. Di taskunu ilahi, yang penting udah cocok. Adapun cinta dan kasih sayang Allah yang bikin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Orang-orang barat ada yang pacaran berpuluh-puluh tahun sampai punya anak. Nauzubillah min Ketika menikah Apa kita akan mengadopsi yang seperti itu? Maka kita mulai dengan sekat yang benar. Lalu kita mulai menjalin kehidupan kita. Para jamaah rahimakumullah, ketika antum menikah, ingat suami istri ini memiliki kekurangan. Jadi seorang pemuda yang menikahin wanita, dia bayangin wanita ini sudah sempurna. Dari alif sampai ia, ya, uh itu sudah ada dalam bayangan dia. Setelah satu rumah, kelihatan beberapa perilaku buruk istrinya. Hmm, ternyata istriku ini susah bangun subuhnya. Harapan dia, bapak-bapak akan kepingin bangun subuh sudah ada kopi di sampingnya. Masya Allah. Siapa yang kalau bangun subuh dibikinin kopi sama istri Di sini nih, depan anak kasih hadiah. Antum udah dapat hadiah kan? Masya Allah. Mana? Tadi. Nah, dibikinin kopi sampai sekarang. Berarti antum telat terus subuh. Masya Allah. Oh, yang bikinin kopi di atas. Nah, nanti dikasih yang di atas sana. Ada yang seperti itu. Tapi ternyata setelah menikah, ya Allah, susah banget. Ada yang baru terjun, oh ternyata aroma tubuh istriku tidak nyaman. Oh ternyata istriku tidak bisa masak. Oh ternyata, oh ternyata, oh ternyata. Ya Allah, gimana? ya Udah jadi. Gimana? Ya udah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Begitu pula dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita melihat kepada kekurangan tetangga kita, mungkin kita akan pindah dari tempat itu. Rasul SAW mengatakan, La yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. minha khuluqan minha Kalau ada akhlak-akhlak buruk istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada akhlak baik lainnya dia? Maka lihat kepada kelebihannya jamaah. Kita ini selalu nunjuk orang seperti ini. Ini nih, orang ini kayak gini. Padahal tiga jari kita mengarah ke kita sendiri. Engkau gimana? Maka lihatlah kepada kelebihan istri kita. Begitu pula para istri. Para istri ini termasuk orang yang biasa melupakan kebaikan suaminya. Dia ceritakan sama temannya, sama tetangganya curhat nih. Antum lihat kalau curhat, yang diceritakan mesti keburukan suami. Betul ibu ibu. Iya ada. Betul. Kalau kebaikan suaminya disimpan. Suamiku itu kayak gini kayak subhanallah. Hidup 10 tahun suaminya baik, engkau tidak pernah cerita kebaikan. Sekali ada kekurangan suami, kau ceritakan kepada orang. Lah. La yafraq mu'minun mu'minun. Lalu Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Ini para suami. Fa in karihtumuhun kalau kalian benci, lihat konteksnya suami benci. Apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Hidup ini sejatinya jamaah adalah ujian. Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama istrinya. Ya udah dijalani hidupnya. Bismillah. Nggak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini dengan segala galanya. Rasul SAW mengatakan uri tunam ditampakkan kepada aku api neraka. Faida aktaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna karena wanita-wanita itu kufur. Mereka tidak pandai bersyukur kepada Ya Yakfur. Para sahabat bertanya, Nabi nabilah? Apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu biasa mengingkari suami, Mengingkari kebaikan suami. Sampai Nabi memberikan contoh ya. Allahu Akbar. Dan insya Allah bapak-bapak pernah mengalami hal ini. Yang gak pernah mengalami anak kasih hadiah. Kata Rasulullah SAW, andai kata engkau berbaik setahun sama dia, lalu engkau berbuat salah sekali, perempuan itu akan mengatakan, kayaknya aku gak pernah bahagia hidup sama kau. Kayaknya aku gak pernah senang hidup sama kau. Engkau tidak pernah membahagiakan aku. Allahu Akbar setahun berbuat baik. Insya Allah. kalau berbuat buruk sekali ini suaminya tahu-tahu si istri sudah ngambil tas. Mau kemana dek? Abang udah nggak sayang lagi sama aku. Udah mau kabur aja. Subhanallah. Ya Maka para wanita tolong dihargai suami. Kemudian para suami agar surga bisa sampai ke rumah kita, kita harus saling berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas, maka katakan jazakallahu khairan. Di sini Istri umpamanya, Masya Allah, ngasih teh sama kita. Bang, tehnya bang. Ketika diterima, di jazakillah khair Masya Allah. Siapa suami kalau disuguhin sama suaminya selalu ngok istrinya selalu bilang jazakillah khair Masya Allah. Ada di sana tuh. Benar tuh. Yang kalau bapak-bapak ngaku-ngaku doang, Bang. Yang perlu ditanya istrinya tuh. Kadang-kadang bilang tidak fair sekali. Yang lainnya, ini kok kurang manis nih. Kayak gitu jangan. Maka tolong ucapkan terima kasih kepada istri. Dan seorang istri pun seperti itu. Tatkala suaminya pulang kerja, bukain pintu. Masya Allah. Siapa yang kalau pulang masih dibukain pintu, masih dibukakan pintu sama istrinya. Ada zaman di sini. Masya Allah. Berapa tahun nikah lo? Wah, surga pun Tuhan kasih hadiah. Jadi memang dikunci dari dalam rumahnya bang. Ya? ada, ada memang kenapa nggak bisa masuk? kunci, tak gimana? Jadi nungguin dibukain sama dia. Tapi insya Allah nggak kan bang? Nggak dikunci dari dalam nggak? Nggak, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah jemaah. Dibuka ini ibu-ibu, suaminya pulang, assalamualaikum dibukain pintu, tanya Bang, mau yang panas atau yang dingin? Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau punya istri kayak gitu jamaah, kita nggak betah pengajian. Pengajian nggak betah gitu. Mau kemana? kau pulang? Karena tapi coba istrinya, eh, itu kenapa datang pengajian? Allah Ustaz, capek di rumah Ngurusin istri capek, makanya jangan pengajian. Siapa yang sampai sekarang masih kalau masih kalau datang ke rumah ditanya, bang mau yang panas apa yang dingin? Insya Allah, kasih hadiah. Masya Allah, ada tuh satu di sana jemaah. Betul. Masya Allah. Udah berapa tahun nikah? Berapa? 10 tahun. 7 tahun Masya Allah kasih kirim ke belakang sana Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Masih ada jemaah lihat Semasjid cuma tinggal satu Ibu-ibu lihat tuh Cuma tinggal satu tuh Masya Allah maka tolong buka intanya, mau yang panas yang dingin ya, seperti itu. Urusan apapun tinggalkan ketika suami datang. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang lagi telepon, ibu-ibu lagi telepon suaminya datang. Jangan bukain pintu dalam kondisi telepon, jangan. Bilang, afwan suamiku lagi datang ya, nanti disambung lagi. Tutup, datang bang. Untuk suaminya waktunya. Ada suami istri yang Masya Allah. Istri-istri yang kalau malam hari wajahnya bercahaya. Malam. Mati, lagu udah dimatikan ini istri Masya Allah bercahaya. Karena lagi WA. Si suaminya Akbar. Jangan kayak gitu lah ibu-ibu. Jangan kayak gitu. Maka para jamaah tolong ucapkan terima kasih. Termasuk menghargai suami itu kayak gitu. Dipanggil oleh suami, kurana siap bang, datang. Mau apa bang? Datang sana. Kadang kala datang menjumpai suaminya dengan wajah cemberut. Iya bang, ada apa bang? Itu suami kepingin langsung keluar rumah. Lihat kayak gini, Allahu Akbar. Ada juga istri-istri yang kalau bukakan pintu suaminya dalam kondisi habis goreng ikan dengan pakaian yang daster ya, yang bolong-bolong gitu kan. Eh, udah pulang bang kata dia. Nah, itu sang suami kadang-kala ini terus terang ibu-ibu kita ini mewakili hati nurani bapak-bapak. <laughs> iya. Masalahnya godaan terbesar lelaki itu wanita. Nabi Alaihissalam mengatakan ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Wanita. Sedangkan di luar tuh wanita-wanita yang menggoda itu naudzubillah dengan pakaian yang seksi, dengan aroma yang wangi. Kita masuk rumah dilihat Allahu Akbar. Dan ibu-ibu tuh biasanya kalau keluar rumah baru cantik. Sampai ada kejadian, wallahu alam ini, naudzubillah. Jangan kalau berpikir ada wanita kayak gitu nih. Jadi ada seorang suami datang ke rumahnya nih. Dia lihat ada becak keluar dari rumahnya. Ada wanita naik becak. Senyum-senyum sama dia. Jadi dia senyum juga. Jadi, Loh, istrinya dia ternyata nyawa. Antum lihat, ada wanita yang kalau sudah bersolek, itu berubah wajah. Jadi cantik banget. Seperti itulah seharusnya seorang wanita di dalam rumah. Dan bapak-bapak harus ada fasilitas seperti itu. Berikan fasilitas kepada istrinya. Ke pulang beliin baju yang bagus-bagus buat istrinya. Yang yang cantik lah, beliin make up macam-macam, beliin parfum, beliin. Dan harapannya dipakai di rumah oleh istri-istri kita. Seperti ini insya Allah rumah ini saling menjaga jamaah. Dan bapak-bapak ketika ada fitnah di luar, hatinya tergoda apa kata Rasul SAW? Falyarji ila ahli. Pulang ke rumahnya pulang. Walaupun pegawai negeri nggak apa-apa, di sekolah nggak apa-apa. Pulang ke rumahnya. Kalau kita ada hasrat jamaah, kalau tidak disalurkan, itu jadi penyakit. Dan sang istri harus ada di rumah. Jangan si suami sudah masya Allah datang ke rumahnya assalamualaikum yang bukain pembantu. Eh, mana ibu kata dia? Nggak ada ibu. Allah gini gila. Rasul SAW mengatakan fa'innahu yaruddu dari. Engkau kalau mendatangi istrimu, selesai pikiran-pikiran nggak benar ini jemaah. Ketika ditumpahkan ke istri, selesai jemaah. Nggak ada lagi antum, oh itu perempuan begitu cantiknya hilang teman. Ada sebuah kejadian di Sudan. Ini orang kalau ngerti agama dan dia praktekkan ilmu agamanya itu. Ada seorang hakim di pengadilan. Ketika di persidangan itu didatangkan yang terdakwahnya atau saksinya atau siapa lah. ketika didatangkan jamaah ternyata wanita ini cantik banget apa kata hakim diskors dulu ya tunda sebentar lagi setengah jam atau apa hakim ini pulang ke rumahnya nah dia pulang ke rumahnya jaraknya 15 menit padahal mahkamah itu dari rumahnya dia naik mobil pulang dari sana dia jumpain istrinya selesai urusan dia balik lagi datangkan ke wanita Selesai sudah perasaan yang ini ini hilang jemaah. Maka ibu-ibu harus berusaha menjadikan rumah tangganya terjaga dari perzinahan. Kenapa Rasulullah SAW menekankan sekali untuk masalah ranjang itu? Bahkan diceritakan malaikat itu melaknat wanita yang dipanggil sama suaminya lalu menolak dia. Karena dampak buruknya nanti nanti itu ke tempat perzinahan, naudzubillah, pikiran yang enggak-enggak. Tapi ketika sudah berhubungan sama istrinya selesai. Allah berikan ketenangan kepada sang suami. Para sahabat Nabi di Masjid Nabawi. Mereka lagi duduk-duduk bareng-bareng. Nabi baru keluar dari rumahnya. Rambutnya basah. Apa kata para sahabat? Kayaknya Rasul SAW ini lagi habis sama istrinya. Kelihatan apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Wahai Rasulullah SAW, kita kau lagi senang banget nih sekarang. Naam, kata Rasulullah SAW. Iya, aku lagi senang. Maka tolong itu dijaga. Demi menjaga rumah tangga ini Kemudian saling menutupi. Jangan kekurangan disebarkan. Jangan. Suami juga seperti itu. Urusan rumah tangga kalau bisa jangan lewat dari tembok rumah kita. Yang wanita jangan sering-sering cerita sama orang tuanya. Jangan. Kesian bapak ibu, istri ini kesian. Dia sudah capek membesarkan anaknya. Dengan harapan sang anak ini memiliki suami, hidup bersama suami, masih dibebani lagi sama anaknya. Semua permasalahan diceritakan sama orang tua. Kenapa kau harus ceritakan? Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian buat laki-laki, laki-laki itu pakaian buat wanita. Salah satu tugas pakaian itu menutupi kekurangan jemaah. Mungkin di punggung saya ini ada bekas luka panjang. Nggak ada orang tahu kecuali istri anak yang tahu. Maka tutup. Selama permasalahan itu masih bisa ditoleransi, udah tutup. Supaya kalau sudah ada intervensi dari luar, nah. rumah tangga yang seharusnya bisa dipertahankan jadi kacau. Kemudian saling memaafkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdaruhum, Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa Allaha ghafur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian yang mereka adalah musuh buat kalian. Musuh kata Allah. Fahdarum, hati-hati menghadapi mereka. Lalu bagaimana sikap kita yang benar? Apa kata Allah? Wa inta'fu, wa tasfahu, wa Kalau kalian maafkan. Kalian maafkan. Kalian tidak perlu diungkit-ungkit. Lalu kalian ampuni, kalian tutupi. Itu lebih baik buat kalian. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka para suami pun jangan gampang-gampang mengungkit kesalahan istrinya. Dulu pernah berbuat ini buruk, jangan. Ya. Rasul SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim, wahai Rasul SAW, berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Rasul diam. Berapa kali? 70 kali ya. Itu yang jawab dapat hadiah mas. Nah, nanti antum lihat. Ambil di panitia itu. Lalu dia tanya lagi berapa kali kita memaafkan pembantu? Sampai tiga kali kata Rasul SAW. U'fu anil khadim fi kulli yaum nama allah. Maafkan pembantumu itu tiap hari 70 kali. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana ibu-ibu dengan suami? Berapa kali memaafkan? 70 kali maaf. Maka dengan cara seperti rumah tangga akan jalan jauh. Kemudian yang terakhir. Ini berkaitan dengan rumah tangga jemaah. Kita belum bicara tentang anak jemaah. Saling mengingatkan. Watawasau bil haqq. Watawasau bis sabr. Kadangkala ada suaminya yang udah ngaji, Alhamdulillah. Udah mulai paham Islam yang benar. Udah mulai sholat tepat waktu. Istrinya belum. Ada yang istrinya belum pakai kerudung, ada yang istrinya macam-macam lah. Karena dia memang dulunya belum benar. Bagaimana tugas seorang suami? Mengingatkan. Dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ingin memberitahu istri kita, memberi nasihat istri kita, bungkus nasihat itu dengan kasih sayang bukan dengan emosi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Dhar al Ghifari, beliau itu mengatakan, Ya Abu Dhar, wallahi ini uhibbuka. Wahai Abu Dhar, demi Allah aku mencintaimu. Orang itu kalau sudah mendapatkan ungkapan cinta dari orang yang akan ngasih nasihat, dia tahu nasihatnya ini benar nih. Karena dia cinta kepada kepada Mu'ad bin Jabal seperti itu. Baru kasih nasihat. Jangan tinggalkan setelah setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu nasihat Rasul SAW. Kepada istri pun seperti itu. Panggil istri, aku ada perlu sama kamu. Jangan ngasih nasihat istri di depan anak-anak. Jangan. Di depan umum apalagi. Nanti kalau saya semuanya, anak-anak pada tidur, dudukkan istrinya. Di afron aku ada yang ingin aku sampaikan. Katakan, wahai istriku demi Allah, kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Di antara semua wanita yang ada ini, hanya engkau yang selalu aku inginkan. Tapi aku ingin minta sesuatu kepadamu. Apa kata istrinya? Kau minta apa saja bang? Aku akan berikan padamu. bang kasih nasihat. Tapi kalau kita ngasih nasihat dengan emosi, duduk sini. Kau tahu pemimpin itu adalah suami. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Udah, ini udah panas nih. Mulai jadi. Jangan. Kemudian istri kalau ingin menasihati suami, jangan menggurui. Karena suami itu pemimpin yang namanya atasan nggak bisa ngasih nasihat atasan itu dan anak buah itu ngasih nasihat susah. Tapi kalau sama atasan paling tidak sharing. Bahasanya itu sharing. Bang, Ana ini ada masalah bang. Mungkin abang tahu solusinya. Ngomong sama suami. Kayak gini bang cerita. Atau suaminya nih Masya Allah, umpamanya si istri melihat suaminya ini ngerokok baunya nggak enak ini itu suami istri mau ngasih nasihat suami susah seperti itu baca bang ini bang aku dapat kitab nih bang masa dibilang rokok ini haram bang coba abang baca bang kayaknya salah ini bang sini sini aku baca biar baca suami itu kalau ditaruh di atas bangga dia dia akan kerjakan tapi kalau dia diturunkan marah maka ibu, -ibu seperti itu kalau ngasih nasihat suami Kemudian jangan ngangkat suara kepada suami. Jangan. Ingatkan masalah sholat. Bapak-bapak kadangkala ke tempat kerja, wanita ini sholat duhur biasanya telat ya. Betul ibu-ibu. Ada yang tepat waktu ibu-ibu sholat duhur. Ada yang nggak punya kerjaan. Tapi yang ngurusin anak, ngurusin rumah, itu selalu wanita itu ada kerjaan ini, bersihin ini, ini belum selesai, itu belum selesai, anak-anak pada nangis. Kadangkala sampai jam 2, ini menurut cerita. Itu belum sholat. Karena urusan rumah belum selesai. Beda sama lelaki. Wanita itu biasanya mau sholat kalau urusan semuanya sudah selesai. Padahal kita tahu, jangan ditunda-tunda sholat itu. Ingatkan, kita di tempat kerja, telepon istri, Dek, udah sholat duhur. Tanya, dek, udah sholat duha belum? Tanya ke istri. Paling tidak dengan diingatkan itu, dia akan tergerak hati. Malam hari, bangun di malam Rasulullah SAW menceritakan rahimallahu rojulan. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam. Kemudian dia sholat. Dia sholat, lalu dia selesai sholat, dia bangunkan istrinya. Dek, selaku itir itu. Itu dipraktekkan sama Rasul SAW. Kebanyakan suami ini bangun malam, ngapain bangunin istrinya? Jadi anaknya nangis tuh. Urusin. Dia bangunin istrinya untuk ngurusin anak. Untuk sholat malam, jangan. Kalau nggak mau dicipratin air sedikit. Ya. Kemudian para jemaah bagaimana selanjutnya supaya kita punya surga di dalam rumah kita buat anak-anak kita dan buat istri-istri kita jangan bawa makanan haram. Suami ini kerja di luar, istri-istri juga harus dukung suaminya. Jangan sampai ada makanan haram di dalam rumah. Ayyumalah min nabata min suh penar Allah. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas. Hati-hati. Istri kadangkala memaksa suaminya kepingin ini, kepingin itu, kepingin punya ini dan itu. Akhirnya suami melakukan yang haram. Jangan. Akhirnya bukan surga yang dibawa ke rumah, tapi neraka yang dibawa ke rumah. Cukup yang halal. Walaupun sedikit, yang penting halal. Untuk anak. Bagaimana supaya kita punya anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan orang tuanya tatkala orang tuanya meninggal Jangan lupa niat ketika mendatangi istri dan baca doa. Baca doa. Dalam Islam itu ada doanya ketika seorang suami atau seorang istri sedang mendatangi. Kemudian berikan nama yang baik. Antum carikan nama yang baik. Bukan yang gaya. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau cari nama banyak yang minta nama sama saya Ustadz minta nama Ustadz yang belum ada di kota Jambi umum semua cari nama yang aneh atau apa. Kasih nama, nama-nama yang baik. Nama-nama para nabi. Abdurrahman. Nama-nama yang paling dicintai Allah. Kata Nabi SAW Abdurrahman dan Abdullah. Kasih nama. Kasih nama para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW ketika punya anak, dikasih nama siapa? Ibrahim. Abdullah ibn Salam Ketika punya anak, nama anaknya sama Nabi Alaihissalam dikasih nama Yusuf. Enggak repot cari nama baik itu jemaah. Cuma kebanyakan kita cari nama yang aneh. Yang tidak ada di kampung kita. Untuk membedakan nama itu gampang. Umpamanya di Jambi Ustaz Abdurrahman sudah banyak. Di masa Rasul SAW, namanya sahabat yang Abdullah itu banyak. Tapi bagaimana membedakan? dengan bin. Ada Abdullah bin Umar, adalah ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Abdullah bin Zubair, banyak. Bedakannya dengan binnya tadi selesai. Nggak ada yang repot. Kita tetap dapat nama yang baik, dan ini termasuk kebaktian anak sama orang tua termasuk anak berbakti kepada orang tua, nama bapaknya selalu disebutkan di belakang nama dia. Makanya anak kadang kala marah kalau yang nulis di selebaran ceramah itu Syafiq Basalam. Anak mesti minta Syafiq Riza. Kalau bisa lengkap Hasan. Itu bapak anak. Anak ada ini karena bapak anak ada. Maka termasuk kebaktian. Maka kasih nama anak jangan panjang-panjang. Kadang kala namanya anak Muhammad azka Aulia rahman. Bapaknya nggak tahu apa nama bapaknya. Karena tidak ditulis. Kemudian akikah. Akikah. Jangan pelit-pelit. Dan akikah ini ibadah yang ringan sebenarnya. Akikah itu jamaah tidak harus dimasak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua yang lahir itu tergadaikan. Alhamdulillah. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan. Sampai kapan? Sampai dipotong akikohnya. Sunnahnya dipotong tanggal ketujuh, hari ketujuh. Nggak bisa 14, nggak bisa ya kapan saja. Yang penting orang itu tergadaikan terus. Tapi dipotong akikah. Dan akikah ini seperti kurban. Bisa kita makan, bisa. Tapi ada sebagian yang disedekahkan. Umpamanya ini orang potong kambing. Kambing gibas kalau kurban berapa berapa bulan umurnya? 6 bulan. Di Jambi berapa juta? 800 ribu dapat? Kambing umur 6 bulan? Hah? Dapat? Dapat enggak? Masya Allah. Berapa juta? 2 juta? wah 6 bulan. Di sini mahal. Wallahu a'lam. Tapi di Jawa 800 dapat. Nanti kita kirim dari Jawa ke sini. Iya, 800 dapat. anak punya sepupu itu jualan kambing. anak tanya, umur 6 bulan dapat 800 dapat. 700 pun dapat kalau kita bisa cari. Dan itu nggak harus dimasak. Kita potong, lalu dagingnya kita bagikan mentah. Selesai kiko. Cuma kita kan harus bikin acara, masak nasi merah, nasi ini itu, akhirnya jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Enggak. Dan antum bisa separuh, separuhnya disedekahkan, separuhnya buat makan. Boleh. Jadi seakan-akan antum akikoh cuma separuh. Yang separuh bisa antum makan, nggak rugi gitu nggak ada nggak ada rugi ber, bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala akikoh. Yang belum akikoh sampai sekarang ya akikoh kapan dia mampu. Kemudian berdoa untuk anak-anak kita. Orang tua ini, masya Allah, punya tanggung jawab besar dan doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Kita kadang-kadang nggak -kadang baca tuh doa. Nabi Ibrahim aja baca. Masa kita nggak baca? Setelah masalah doa, masalah pendidikan anak. Anak yang dilahirkan itu perlu dididik di rumah kita. Dan sekolah pertama anak kita adalah ibunya. Kenapa tadi kita bicara memilih istri? Karena sekolahan pertama anak kita itu ibu. Bukan bapak, Bukan. Karena secara realita bapak itu lebih sering di luar rumah. Sang anak akan nyusu sama ibu. Kalau ketika nyusu, ibunya nyanyi dangdut, anaknya insya Allah besar nyanyi dangdut. Tapi ketika nyusu ibunya itu baca surat-surat pendek, insya Allah besar anaknya hafal surat-surat pendek. Maka di sini pendidikan anak itu penting sekali. Dididik apa? Segala kebaikan. Yang pertama adalah tauhid. Didik anak kita tentang tauhid. Karena sekarang tayangan-tayangan televisi yang ada menjauhkan anak kita dari tauhid. Untuk melihat anak-anak yang kadangkala bisa terbang ada yang pakai ikat kepala. Jadi ya tontonan-tontonan bohong ya. Superman bisa terbang, apa Batman, apalagi. Kalau yang gituan sih masih nggak parah, tapi ada yang sudah mulai keyakinan bisa bisa datangkan angin. Antum tahu ada film anak-anak itu apa yang bisa nguasain air aku hafal semua. Ya. Avatar. Tuh. Seakan-akan tidak ada Allah. Ya. Anak itu lihat, oh dia bisa ngurusin, ah, bisa datangkan angin, datangkan hujan, api. Na'udzubillah min Seperti apa anak kita tumbuh besar apabila pendidikannya seperti itu? Didik dengan tauhid Bagaimana Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu nanti itu Bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini tolong dibuka surat Al-Luqman dibaca tuh ditulis poin-poin apa saja yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya jangan kita ini cuma ngas naruh anak kita ke pesantren udah Ustaz tolong dibenerin anak-anak Ustaz jangan kita sendiri juga harus tahu apa yang hendak kita tanamkan, nilai-nilai apa yang hendak kita taruh di anak kita. Yang pertama kata Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik. Itu wasiat pertama, la ilaha illallah. Dan wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ketika berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Nih anak diajarin pasti bocah jamaah. Mesti belum balik mungkin pada waktu itu. Wahai bocah, jagalah Allah, Allah pasti menjaga. Ihfadillah tajibhu tujahab, jagalah Allah, pasti kau akan dapatkan Allah di hadapan. Kau punya urusan apa saja, kau jaga Allah, Allah akan bantu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jadi kalau anak kita minta sesuatu, Pak, ayah aku kepingin motor ayah, aku kepingin sepeda ayah, aku kepingin aja Nah, kau minta sama Allah. Berdoa minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih bapakmu rejeki diajarin tuh anak untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan oh ya nanti Bapak belikan. Ajarin bagaimana dia memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Nabi tidak mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Ibn Abbas, kalau kau minta tolong, kau datang kepada aku. Tidak. Kau minta tolong sama Allah. Lalu diajarin sang anak keimanan. Wa'lam Ketahuilah wahai Ananda, annal ummat law ijtama'at. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Jambi berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Sumatera berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Asia berkumpul. Untuk memberikan bahaya kepadamu. Mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu. Kecuali Allah yang sudah menetapkannya untuk. Di sini anak itu diajarin tauhid. Sehingga dia tidak takut sama apa? Apa yang akan terjadi biar terjadi. Kemudian juga dikasih sama Nabi nasihat alaihi salatu wassalam wa'lam dan ketahuilah andai kata seluruh umat berkumpul yang jumlahnya umat manusia ini mungkin 6 miliar 7 miliar berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu mungkin dia jabatannya rendah, kepingin dia jabatannya naik. Mungkin dia sakit, kepingin sembuh, anda kata seluruh dokter berkumpul untuk menyembuhkan engkau, tidak akan bisa. Kecuali Allah yang menentukannya untukmu. atil aqlam jafatisu. Pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Ajarin anak kita tauhid. Salat. Nih ibu-ibu ibu-ibu ini karena terlalu pengasih kepada anaknya, kadangkala kalau subuh gak bangunkan anaknya untuk untuk sholat. Nanti dulu kesian masih kecil, tapi kalau untuk sekolah SD dia bangunkan anak. Mana yang lebih penting? Anak itu sholat atau anak itu sekolah ke SD? Kalau masalah sekolah, nah, nanti engkau kalau nggak sekolah macam-macam diancam kalau sekolah nanti ibu kasih hadiah macam-macam. Tapi untuk sholat subuh kadang-kadang tidak. Nabi SAW mengatakan, Alimu awladakumus sholali sab'in. Ajari anak kalian sholat mulai umur berapa? Tujuh tahun. Muru awladakum bukan ajarin, afwan. Suruh. Sebelum tujuh tahun itu diajarin, diajak. Tapi tidak disuruh karena anak kecil belum bisa disuruh. Wadribuhum alaiha li ashin. Umur 10 tahun, pukul. Kalau nggak mau sholat. Islam memperbolehkan memukul. Boleh memukul. Dalam Islam pendidikan memukul itu tetap dipakai. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Selama memang ada yang menuntut untuk dipukul, dipukul. Tapi memukulnya tidak dengan emosi dalam Islam. Nggak boleh tapi memukulnya dengan cinta dan kasih sayang. Maka para jamaah rahimakumullah, kita perlu mengkaji kembali apa saja pendidikan buat anak kita yang perlu kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh yang bisa membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya nantinya dan bisa mendoakan kedua orang tuanya kelak ketika orang tuanya masih hidup dan meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Baik. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan. Ada seorang anak perempuan menikah tanpa seizin bapaknya. Alasan penolakan tersebut yaitu mengenai akhlak yang buruk si pria. Sebelum mereka, sebelumnya mereka sudah pacaran bertahun-tahun tanpa direstui. Anak perempuan tersebut kabur dari rumah dan belakangan ini diketahui sudah menikah dengan pacarnya menggunakan wali hakim sahkah pernikahan tersebut dan bagaimana sikap bapak tersebut terhadap anaknya. Jamaah rahimakumullah. Sebelum menjawab pertanyaan ini, coba sang bapak itu merenung. Kenapa anaknya bisa pacaran bertahun-tahun dan dibiarkan? Sehingga tatkala anaknya itu sudah basah-basah, sang orang tua minta anak itu mengeringkan bajunya. Kadangkala peristiwa-peristiwa tersebut seperti ini terjadi karena pembiaran dari orang tua. Dibiarkan. Kalau kita bicara hukum nikahnya nggak sah. Hukum nikahnya nggak sah. Karena walinya masih ada. Maka bagaimana sikap orang tua yang seperti ini? Ya sudah, kalau memang anaknya nggak bisa dikasih nasihat dan memang mungkin kesalahan orang tua yang membiarkan dahulu, dikawinkan anaknya. Kesian itu anak. Dikasih nasihat suaminya, karena memang tidak bisa bertindak apa-apa sekarang. Dulu seharusnya dilarang pacaran. Ini kan disebutkan tidak direstui, tapi tidak dilarang. Dibiarkan. Apalagi pergaulan anak itu SMA, kumpul satu kelas, mau dilarang gimana? Memang kita biarkan anak itu seperti itu. Maka yang perlu dilakukan sekarang, dinikahkan kembali itu anak dengan wali bapaknya, sambil dikasih nasihat. Mudah-mudahan mereka jadi lebih baik. Hadu wallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana dengan istri yang selalu mementingkan ayah dan ibunya daripada suaminya? Sang istri tidak pernah mendengarkan perkataan suami ketika bertentangan dengan pendapat ayahnya. Ya ini perlu diluruskan jamaah. Seorang anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun tatkala seorang wanita itu menikah, bapaknya dia itu memberikan peralihan tanggung jawab. Katakanlah seorang ayah mengatakan kepada menantunya, Zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti fulana bimahar sekian." Lalu sang suami mengatakan, "Gabil tuh Selesai itu. Ada peralihan tanggung jawab. Yang dulunya sang wanita harus berbakti kepada orang tuanya, orang tuanya nomor satu setelah menikah jadi suaminya nomor satu. Kalau ada orang tua yang tidak mau, enak banget Ustaz. Anak yang membesarkan anak-anak, tahu-tahu dia harus berbakti kepada suaminya lebih daripada kepada orang tuanya. Memang seperti itu. Kalau kau nggak mau, jangan dinikahkan. Jangan dikawinkan anakmu. Kau mengatakan tuka. Lalu kau mengatakan, nah kau jangan taat kepada suami. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seorang sahabat wanita, unduri aina anti minhu. Kalau kau lihat tuh bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau neraka? Beda sama anak laki anak laki ini surga dan nerakanya tetap orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada peralihan. Nggak ada tuh peralihan itu nggak ada. Yang ada si lelaki ngambil anaknya orang. Tapi sang suami tetap berkewajiban berbuat baik kepada mertuanya. Nggak boleh suami memutuskan silaturahim antara istrinya dengan orang tua istrinya. Nggak boleh. Tapi wanita yang seperti ini perlu memperbaiki diri. Dia tetap harus mendengarkan suaminya nomor satu. Jangan sampai suaminya nggak ribo. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Seorang wanita itu tidak bisa dikatakan menyelesaikan menunaikan hak Allah sampai dia menyelesaikan hak suami. Seorang wanita tidak harus izin bapaknya untuk berpuasa sunnah. Tapi harus izin suaminya ketika dia mau puasa sunnah. Ini karena suami memiliki hak yang besar. Maka tolong sang istri merujuk kembali ketika ada perintah bapaknya dan suami yang bertentangan, dia dengarkan perintah suaminya dengan tetap berbakti kepada orang tuanya ketika dimarahin sama bapak sama ibunya nak kau itu sekarang kok durhaka sama bapak sama ibu Kok nggak dengerin kau lebih dengarkan perkataan suamimu katakan kepada ibu minta maaf bu ibu sama bapak yang ngawinkan aku sama dia aku jadi milik dia bapak ini nggak bisa menceraikan anak itu nggak bisa bapak maksa untuk memastikan nggak bisa tetap itu menjadi istrinya itu lelaki sampai kapan sampai si suami menceraikan atau sampai nanti hakim tatkala ada hulu gugat cerai urusannya di mahkamah orang tua nggak bisa memisahkan tuh anak dari suaminya nggak bisa itu ikatan benar-benar sakral maka tolong diperhatikan apa hukumnya mengucapkan akad nikah yang diwakilkan dan bagaimana dengan orang bisu ya kalau memang dia tidak bisa mengatakan dia pakai isyarat dan nikah ini gampang jamaah umpamanya eh aku kawin kau dengan anakku aku terima selesai nikah Enggak ruwet harus kabilku nikah tazwiyah Enggak harus enggak harus bahasa Arab yang sahih nggak harus bahasa Arab dan nikah ini termasuk amalan yang serius dan main-mainnya sama Tentu jangan main-main. Mamanya, eh sini sini. Aku kawinkan kau dengan adikku. Mamanya dia walinya. Aku terima. Jatuh tuh nikah jemaah eh, aku cuma main-main nggak -main. ada adikmu sudah istriku adik jangan main-main masalah nikah begitu pula cerai bapak-bapak nggak boleh main-main dengan kata-kata cerai dia ngomong sama istrinya dia aku ceraikan aku benar maksud wah aku cuma gurau itu sudah jatuh itu jatuh salatun haqquhun salatun jadduhunna jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun Kata Nabi Wasallam ada tiga hal yang seriusnya serius, yang main-mainnya serius. Nikah, cerai, dan rujuk. Dalam riwayat lain membebaskan budak. Itu kalau kita mengatakan aku rujuk, engkau rujuk. Walaupun cuma main-main. Maka nggak boleh main-main dalam hal seperti ini. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu yang pertama niat dan membasahi seluruh tubuh. niat. Jadi antum niat itu letaknya di hati. Dalam artian antum masuk kamar mandi sudah mau mandi wajib. Memang sunnahnya itu dibersihkan dulu kemaluannya, kemudian ambil untuk dahulu, kemudian menyirami yang bagian kanan, yang bagian kiri baru disiramkan ke seluruh tubuhnya itu sunnahnya. Tapi kalau orang mamanya dia punya niat mandi wajib terus nyebur ke sungai, jur keluar sudah selesai. Jangan kemah. Itu harus mengenai seluruh tubuhnya. Nah, apa hukumnya wanita yang lagi halangan rambut yang rontok dan kukunya yang dipotong harus disimpan? Ya memang ada beberapa tulisan di beberapa buku sebenarnya wanita yang datang bulan itu rambutnya kalau rontok kukunya nggak boleh dipotong tapi sepanjang yang anda tahu tidak ada sunnah dari Rasul SAW yang menganjurkan untuk mengamalkan hal itu ya dibuang kalau saya nggak ada masalah wallahu a'lam nah. Ya, ini ada pertanyaan masalah wanita yang safar tanpa mahram. sebagian umat Islam berpandangan bahwa larangan safar tanpa mahram itu termasuk sikap diskriminasi Islam terhadap para wanita. Salah. Itu termasuk penghargaan Islam kepada wanita. Wanita ini nggak boleh safar kecuali ada pendampingnya. Bayangkan. Diwajibkan dalam Islam itu seorang mendampingi wanita. Untuk menjaga wanita. Apa dipikir ini syariat berat buat kaum lelaki? Karena adiknya mau pergi, aduh aku harus dampingin ini itu. Itu termasuk penghargaan, penghormatan Islam kepada para wanita. Kalau ada yang tidak mau dihargain, ya fambo. Antum melihat wanita yang diperkosa di mikrolet, diperkosa di metro mini, diperkosa di mana? Rata-rata semuanya sendirian. Tidak ada pendamping. Ketika Allah syariatkan pendamping ini untuk menyelamatkan itu wanita. Ustadz aman Ustadz ya. Aman menurut antum. Perempuan itu kalau sendirian, antum kalau ada perempuan naik bis sendirian, tre, itu si cowok-cowok ini, masya Allah, langsung pada ngeliatin. Tapi kalau ada pendampingnya, semuanya menundukkan pandangan. Ada seorang artis nih cerita, artis Mesir ya. Anak tadi malam baca kitab tentang taubatnya para artis di Mesir, buku artis-artis Mesir. Seorang artis ini dia meninggalkan dunia keartisan akhirnya. Dia ngomong, dia menikah. Setiap dia ke tempat kerjanya sendirian, itu selalu digodain sama cowok-cowok. Sampai suatu hari dia datang bersama suaminya, selesai nggak ada yang godain dia. Semuanya dia. Itulah penghormatan Islam kepada wanita. Akhirnya si artis tobat meninggalkan dunia keartisannya. Maka Islam memerintahkan pakai mahram ini untuk menjaga wanita. Alhamdulillah sampai sekarang yang anak tahu belum ada umpamanya fulan pemuda umur 30 tahun berangkat dari Jambi ke Jakarta diperkosa di pinggir jalan. Enggak ada diperkosa. Kalau cowok diperkosa insya Allah selamat. bagaimana cara kami para pemuda yang masih sekolah belum menikah untuk mengatasi nafsu kami ketika melihat teman wanita kami di sekolah atau di luar rumah. Ya, jangan ngelihat tentu. Ya kan syariatnya seperti itu. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka yaghuddu menahan, menundukkan sebagian pandangan mereka. Antum berusaha untuk menjaga pandangan mata. Tundukkan pandangan mata. Jauhi tempat-tempat wanita. Jangan masuk ke tempatnya wanita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya dukhul ala nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya wanita-wanita. Jangan. Nabi ditanya, Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Bagaimana pendapatmu kalau yang masuk ini ipar? Ipar yang masuk ini. Bukan orang lain. Mungkin si iparnya ini butuh air. Dia bawain air. Kata Rasulullah SAW, Alhamu al-maut. Kalau ipar yang masuk, maka kematian datang. Karena orang kampung itu kalau ipar dianggap biasa. Oh, nggak apa-apa iparnya. Pak, Malah mungkin dibilang adiknya malah ini bilang kakaknya, padahal ipar. Ini bukan mahrum. Dan setan semakin kencang. Karena orang-orang aman, maka setannya semakin kencang di dalam sana. Maka antum berusaha untuk menurunkan pandangan, kemudian jauhi tempat-tempat wanita. Yang ketiga, puasa. Puasa sunnah. Antum puasa sunnah. Ada yang mengatakan, usah Anak udah puasa tapi nafsu masih belum bisa dikendalikan. Ya iyalah antum duduknya di pinggir jalan. Puasa sunnah sambil pegang Quran di pinggir jalan. Alhamdulillah, ya syaitan. Nontonnya kok orang yang jalan. Jangan ke masjid sini. Cari tempat yang membuat pandangan mata itu terjaga. Yang keempat, jangan sendirian. Orang kalau sendirian, ajarkan berbuat dosa itu semakin kuat. Tapi kalau antum ada sohibnya, paling tidak ada yang jagain antum anak-anak muda. Hada wallahu alam Ini belum selesai nanti dikasih pertanyaan lagi jamaah. Berikan anak nasihat Ustaz. Anak adalah suami yang keras terhadap istri. Masya Allah. Ya. Di antara hak seorang muslim itu Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Idaston idastan sohaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Maka saya kasih nasihat kepada yang meminta nasihat ini. Ketika engkau keras kepada istri, apa yang kau dapatkan sebenarnya? Nggak dapat apa-apa. Yang ada benturan semakin keras dalam rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadis sahih tentang orang yang berusaha lemah lembut dan tidak emosian. Nabi Wasallam mengatakan man kaza man kawama ghaidhan. Barang siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, sedangkan dia bisa meluapkan, menumpahkan amarahnya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan makhluk-makhluknya, fayukhayyiruhu min huri ain masya. Lalu Allah suruh dia untuk memilih dari bidadari surga yang dia sukai. Bagaimana kalau pahalanya di dunia aja? Orang yang sabar, yang tidak marahan, yang lembut kepada istri, kemudian Allah suruh pilih dari wanita dunia yang paling cantik. Kira-kira semuanya akan sabar nggak? Sabar semua, siap, siap. Saya siap untuk tidak marah karena hadiahnya apa? Dapat istri lagi. Allah kasih justru dan orang yang tidak pengasih itu tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka orang yang merasa kasar berusaha. Ada orang yang tidak pernah mencium istrinya. Ketika berangkat kerja. Nabi Alaihissalam itu mau berangkat sholat dicium istri. Alaihissalam. Maka tolong dihidupkan perasaan seperti itu. Kecintaan kepada Rasul SAW. Untuk memiliki sifat penyayang kepada anak dan istrinya. Ustadz, sebelum menikah saya seorang PNS. Sekarang sudah punya dua anak. Suami saya meminta mengurus rumah tangga dan berhenti jadi PNS. Keluarga juga tidak setuju saya berhenti. Bagaimana sikap saya sebagai muslimah yang baik, Ustaz? Subhanallah jemaah. Kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban seorang suami. Wanita ini sebenarnya dijadikan ratu di dalam Islam. Sampai ada seorang ustadz mengatakan suami itu sebenarnya kerjanya cuma terima kasih. Terima gaji kasih istri. Jadi terima kasih. Terima kasih. Istri udah dikasih gak mau. Kenapa Allah berikan tugas mencari nafkah kepada para suami? Karena istri udah capek. Wanita itu hamil. Dalam kondisi hamil dia muntah-muntah capek. Jangan kerja di luar. Di rumah kadang-kadang wanita hamil itu lemah sekali kondisi. Masih disuruh cari duit. Boleh kau kepada istrimu. Ketika dia mau melahirkan Allah jemaah, perjuangan wanita melahirkan antara hidup dan mati. Dan suami di luar nungguin istrinya lahiran sambil minum kopi. Gimana? Udah lahiran belum? Oh ya. Masih istrinya kayak gini habis lahiran suruh kerja lagi. Allahu Akbar. Maka tidak ada agama yang memuliakan wanita lebih dari Islam. Di Jepang, Anak katakan, mana sampai sampaikan di Jepang itu jamaah. Jepang itu termasuk negara yang menentang persamaan lelaki dengan wanita. Jepang. Dan tradisi Jepang masih terjaga. Wanita di Jepang itu kalau sudah menikah itu resign dari kerjaan. Resign dari kerjaan. Kenapa? Ngurusin anak sudah di rumah sebagai istri. Dan di Jepang itu hampir nggak ada pembantu. Nggak ada. Jarang pembantu Indonesia ke Jepang nggak ada. Mereka itu semuanya kerja. Kerjanya wanita ngapain? ngapain mempersiapkan generasi masa depan. Daripada hanya ada wanita yang merasa, kamu bekerja. Iya, apa kerjanya? Oh, kerja, Ustaz. Cuma urusannya tiap hari, ada kalau ngelihat ada perempuan yang kerja di tol, yang cuma kerjanya gini, ngambil duit, terus gini. Dari pagi sampai sore gini doang kerjanya. Lebih utama mana dengan seorang wanita yang ngajarin anaknya ngaji? Lebih utama mana dengan wanita yang mempersiapkan makan buat suaminya? Lebih utama mana dengan wanita yang senantiasa suaminya datang membukakan pintu buat suami? Yang mempersiapkan generasi masa depan. Apa dikatakan ini wanita bekerja wanita ini persamaan Allahu Akbar. Ada yang wanita yang kerjanya cuma bukain pintu. Bukain pintu kalau di hotel, ya silahkan Berapa tahun kayak gini ibu? Oh alhamdulillah Ustaz sudah 15 tahun. Kerjanya itu cuma gini. Dapat apa dia 15 tahun gini? Dapat duit berapa gajinya? ini dalam Islam benar-benar dihargai jemaah. Karena cerita di Amerika nih, Amerika ini yang selalu mendendangkan masalah gender ya. Dan umat Islam sebagian terpengaruh. Karena sering cerita dalam ceramah anak tentang seorang syekh yang berangkat ke uh, air terjun Niagara. Dia dengan pakaian Arabnya ada harim-harim tuh cewek-cewek tuh dengan pakaian ya pakaian mereka dipanggil nih Syekh Anak, yu yu, come here kata Kata Syekh anak iya datang. Nanti dari Arab sana, iya. Anak dengar katanya wanita-wanita di sana digolimin, nggak boleh keluar rumah, macam-macam kata dia. Apa kata Syekh? Salah kalian wanita-wanita di tempat kita tuh mereka adalah ratu-ratu buat kita. Kita ini kerjanya tiap hari keluar rumah cari duit, dapat duit buat apa? Buat mereka. Kita ini ngasihkan ke perempuan. Apa kata wanita-wanita kafir dari barat ini mengatakan? Benar kayak gitu? Iya. Kata wanita ini, kalau di sini ada lelaki kayak gitu, aku cium kakinya. Karena di barat itu perempuan harus kerja rumah, kontrak rumah itu bayar berdua. Dalam Islam siapa yang harus bayar kontrakan rumah? Suami. Kadang-kala mereka makan di warung ya mah, bayar sendiri-sendiri. Suami istri makan di warung bayar sendiri-sendiri. Karena apa? Karena sama-sama bekerja. Maka bismillah, kalau wanita ini suaminya minta berhenti, berhenti. Berhenti dan berbakti kepada suaminya yang ditakutkan oleh keluarga itu kadang kala anak perempuannya ini dijadikan mesin cari duit ya. Dipekerjakan anaknya itu. Sehingga takut kalau berhenti, oh, dari mana dia akan ngasih kita duit? Enggak. Dan sang anak tetap berusaha berbakti kepada orang tuanya. Ya. Hada wallahu a'lam Bagaimana cara saya sebagai anak bertindak? atau menyikapi kedua orang tua saya yang saling menyebutkan kekurangan mereka. Seperti ibu saya yang menjelekkan ayah saya ketika berbicara dengan saya. Dan sebaliknya ayah saya yang menjelekkan ibu saya. Bagaimana caranya supaya mereka akur dan bersyukur. Masya Allah, Masya Allah. Iya kadangkala anak ini menghadapi orang tua seperti itu Ketika bapak menyebutkan kejelekan ibu, sang anak berusaha menyebut kejelekan ibunya. Iya pak, betul ibu itu memang seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah pak, ibu itu kan dampingi bapak udah bertahun-tahun. Ibu itu yang ngajarin anak-anaknya ngaji, berusaha untuk menyebutkan kebaikan. Begitulah pula ibu menjelek-jelekan bapaknya sampaikan keba kebaikan bapaknya. Dengan seperti itu mudah-mudahan mereka akan paham ya. Hadza Allah a'lam Yang berapa jemaah? Allahu akbar. Baik, bagaimana cara kami para pemuda? Oh, udah itu jemaah. Kalau ustadznya sudah salah-salah baca soal ber mau berhenti. seorang wanita dinikahkan oleh wali hakim, sedangkan wanita tersebut masih memiliki ayah. Namun sebelum menikah, ayah sudah memberi kuasa kepada wali hakim. Apakah hal tersebut terjadi karena ibu wanita tidak mau lagi bertemu dengan ayah wanita tersebut karena sudah cerai? Pertanyaannya, apakah pernikahan tersebut sah? Sah, nggak ada masalah. Karena hak wali yang asli telah melimpahkan kepada wali hakim. Cuma nih, ada penyakit di pertanyaan ini penyakit perceraian. Kenapa perceraian itu dicintai sama iblis? Karena perceraian itu bisa membuat silaturahim putus. Untuk bisa bayangkan. Bagaimana kalau sang anak ikut ibu, itu kadangkala si ibu menjelek-jelekan bapaknya kepada anaknya, sehingga anak jadi benci kepada bapaknya sendiri. yang tidak mau bertemu. Alhamdulillah Berusaha ketika engkau bercerai, udah udah takdir Allah Subhanahu wa taala terjadi, kita menerima takdir itu, berusaha tidak menceritakan kejelekan salah satu dari pasangan itu. Ada seorang alim ulama nih. Dia mau menceraikan istrinya. Ada informasi biasa di kampung ada suara-suara kalau fulan mau menceraikan istrinya. Didatengin sama orang. Eh, anda dengar ente kayaknya mau menceraikan istrinya. Kata dia, ente ada apa ngurusin istri anak? Oh iya iya minta maaf nah, kata dia. Sudah. Dapat berapa lama? Betul cerai sama. Sudah datang lagi dia ketemu. Ah, sekarang kan udah bukan istrimu. Kenapa kau ceraikan dia? Dia tuh sekarang istrinya orang. Ada apa anak ngomongin istrinya orang? Sudah dia. Batal. Ada apa kita buka-buka aib itu jamaah? Kita dikurangin pahala kita setiap kita menceritakan aibnya orang dikurangin pahala. Kecuali ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sudah tutup seperti jamaah. Bagaimana menasihati istri yang suka nonton channel TV yang buka aurat? Bagaimana jamaah? TV-nya dibalik. Jamaah. Jadi yang ditonton suaminya ya istri itu terus terang mereka butuh hiburan jemaah butuh hiburan istri kita dia kadang kala jenuh di rumah maka bagaimana sekarang seorang suami mendatangkan hiburan yang halal di rumah diajak istrinya jalan-jalan diajak ngobrol istrinya kadang kala istri itu suntuk ya maka diajak ngobrol ketika dia nonton eh sini aku ada cerita buat engkau jadi suami ini berusaha baca buku baca cerita pulang Sini aku akan cerita sama kamu. Lama kelamaan insya Allah itu akan hilang. Kemudian ada channel-channel TV yang yang sunnah, silahkan di, diberikan itu kepada istri kita. Masya Allah, Jemaah ini pertanyaan kayaknya yang terakhir sudah jemaah. Oh, Ustaz, ibu Ana tinggal sendiri di rumahnya. Saudara-saudara Ana semua sudah pindah dan tidak ada yang mengurus keperluan ibu selain anak. Anak ingin kumpul bersama ibu. Istri dan anak-anak di satu rumah, tapi istri keberatan diajak pindah ke rumah ibu anak. Sementara untuk beli buat rumah sendiri belum mampu. Saat ini istri masih tinggal di rumah ortunya. Jarak antara rumah ibu Ana dan ortu istri 200 meter. Mohon penjelasannya Ustaz, apa yang sebaiknya kami lakukan? Ya Alhamdulillah ini nggak jauh rumahnya jamaah ya. Memang mengumpulkan istri dengan mertua itu terkadang bermasalah. Bagaimana sekarang supaya bisa kumpul tapi tidak bermasalah? Yang pertama, tatalah hati kita. Bahwasanya kita ini sang istri dengan membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, insya Allah dia dapat surga. Perusahaan kita ini beramal untuk akhirat kita bukan untuk dunia kita. Kalau ternyata dicoba memang bermasalah, ya udah bagaimana bikin di rumah orang tua itu seperti dibikin dua rumah. Artinya dapurnya itu berbeda umpamanya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul di dapur. Kadang-kadang kan mertua itu ya intervensi kayak gini, kayak gitu. Berusaha rumah itu dibikin seperti seperti ada pavilionnya gitu satu ya buat ibunya disiapkan di dihargai dijaga ibunya di sana mudah-mudahan dengan cara seperti itu sang istri bisa membawa surga ke dalam rumahnya hadza wallahu alam bisawab jamaah sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini tapi ini insya Allah bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di sini alhamdulillah ada kajian-kajian sunnah yang ada di uh, di Jambi ini yang diadakan oleh Yayasan asunnah, yang diadakan oleh Yayasan Ubay bin Ka'ab, ada Ustadz Abu Salma di situ, ada Ustadz-Ustadz yang di Yayasan apa lagi? al Qosim ya, bismillah antum tanyakan kepada mereka dan antum usahakan rutin datang kajian yang ada. Karena ini bekal kita ya. Banyak di antara kita yang puluhan tahun nggak berubah. Ilmunya nggak berubah, Qurannya nggak berubah. Dari ya umumnya dia lahir umur dari tahun 50 atau lahir umur 4 tahun 60 sekarang umurnya sudah berapa hafalan Qurannya nggak pernah nambah tetap kul huwallahu ahad kul a'udzu rabbil falaq kul nas tapi duitnya kepinginnya nambah terus Padahal duit bakal ditinggal. Quran ini sampai kuburan masuk ikut ke kuburan. Maka kita ikutin kajian-kajian rutin itu ada hafalan-hafalan Quran. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah menjadikan surga yang kita ingin kita bawa ke rumah kita bisa kita bawa. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, anak mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ということは期待